Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allazi la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin Wa la yankusuhu juhudul jahidin La tanfa'uhu ta'atu man ata' Wa tadurruhu ma'asiyatu man asa Summa salatu wassalam على نبينا ورسولنا وإمامنا وحجتنا ومولانا محمد صاحب الشريعة الغراء والمحجة البيضاء وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابع تبيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء yang kami cintai dan kami muliakan guru kita semua Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habashi Allah bituli Hayati, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habib Jindan, Al-Habib Ahmad bin Jindan Seluruh para habaib yang hadir mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau Para alim ulama, para asatizah, Ustadz Taufik, uh, Ustadz Fikri Tarik, Ustadz Hafid Ukman dan seluruh para kiai, para alim ulama. Mudah-mudahan saya dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau. Saudara-saudara, ada yang mengatakan jangan mengagungkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Jangan terlalu berlebihan. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Kalau ada yang berbicara seperti itu, kita tanya kepada dia. Kalau Nabi Muhammad manusia biasa, Anda manusia apa? Kalau Nabi Muhammad manusia biasa, berarti dia manusia apa? Kalau Nabi Muhammad manusia biasa, berarti dia manusia di bawah biasa. Betul gak? Kalau ada yang mengatakan Jangan agung-agungkan Nabi Muhammad berlebihan dan seterusnya. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Kalau Nabi Muhammad manusia biasa, Anda manusia di bawah biasa. Mereka tidak suka kalau kita mengagungkan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak suka kalau kita memuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, pada kesempatan di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Majelis yang berusia sudah sekian lama yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan bagian yang besar dari keberkahan majelis ini. Tadi disebut anjing. Ya, Ustaz Habib Usman disebut anjing. Maaf dengan segala hormat, tidak sama sekali ingin menghilangkan kewibawaan, kemuliaan, keagungan, kehormatan majelis ini, ada kisah tentang anjing. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Ad-Durar al kamina fi A'yan Mi'ah al zamina ketika menguraikan tentang orang-orang Mongol. Mongolia itu pernah menjajah, menyerang wilayah-wilayah umat Islam dan orang-orang Mongol itu tidak beragama Nasrani. Banyak penduduk negara-negara Arab yang diserang oleh Mongol, oleh Mongolia yang beragama Nasrani senang ketika umat Islam dihancurkan oleh orang-orang Mongol. Kemudian mereka manfaatkan kesempatan itu untuk menyebarkan kalau bahasa kita sekarang kristenisasi. Orang-orang Mongol diajak untuk masuk agama Nasrani. Mereka bekerja dengan semangat mengambil kesempatan untuk itu. Kemudian ternyata ada satu pangeran Mongolia yang masuk agama Nasrani. Dibuatlah pesta. Dibuatlah pesta yang besar. Kemudian ada seorang pendeta yang hadir di dalam pesta tersebut karena mau tasyakuran. Pangeran Mongolia masuk agama Nasrani. Dalam acara tersebut dalam acara tersebut si pendeta itu dalam acara tasyakuran itu mencaci maki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki Nabi Muhammad dan di situ ada seekor anjing, ini anjing lagi, ada seekor anjing yang biasa digunakan untuk berburu yang diikat ketika si pendeta itu mencaci maki Nabi Muhammad Anjing tersebut bereaksi. Kemudian semakin dia mencaci dan memaki Nabi Muhammad, anjing tersebut lompat ingin menerkam si pendeta tersebut, diselamatkan pendeta itu. Diikat lagi anjing itu. Ini bukan dari Google. Dari kitab namanya Ad-Durar Al-Kaminah fi A'yan Al-Mi'ah As-Saminah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mau menerkam diselamatkan. Kemudian diikat lagi itu anjing, mohon maaf. Diikat lagi. Kemudian si pendeta itu bilang apa? Anjing itu marah karena saya nuding-nuding dia. Tangan saya nuding-nuding dia, mungkin dia marah. Dikasih tahu, enggak. Anjing itu marah semenjak Anda menyebut-nyebut dan mencaci Nabi Muhammad SAW. anjing itu bereaksi, "Oh enggak, makin jadi dia mencaci." dan memaki Nabi Muhammad di dalam forum tersebut, anjing tersebut langsung memberontak dan menerkam, menerkam leher si pendeta itu sampai mati. Saudara-saudara, peristiwa tersebut, peristiwa mau bersyukur Pangeran Mongolia masuk agama Nasrani berubah karena melihat peristiwa tersebut Arba'in alf aslam. 40 ribu orang Mongolia masuk Islam karena melihat peristiwa tersebut. Mana ada manusia yang dicaci maki, namanya disebut-sebut, dicemoohkan, anjing ikut bereaksi melebihi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang bisa mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa. Nabi Muhammad manusia istimewa, manusia pilihan sebagai penutup saudara-saudara. Tolong cari di atas muka bumi ini, tolong cari di atas muka bumi ini tokoh yang rambutnya bisa menyaingi rambut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dikatakan rambut Nabi Muhammad itu tidak berbayang, tidak ada bayangannya. Rambut Nabi Muhammad lazillalahu, rambut Kenapa Nabi Muhammad rambutnya tidak ada bayangannya? Di situ para ulama mengatakan Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya. Tidak ada bayangannya. Dan dikatakan sebagaimana dikutip oleh almarhum Asyahid Profesor Dr. Ramadan Al-Buti. Alaihi rahmatu waridwan di dalam fikhus sirah. Ketika menjelaskan tentang tabaruk mengambil keberkahan di sana ada satu yang terkait dengan rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disimpan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha yang diletakkan di satu tempat yang terjaga beberapa helai rambut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang sakit biasanya datang ke rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha minta doa Ummu Salamah mengatakan bawa air begitu dibawakan air Ummu Salamah masuk ke dalam sebentar mengambil beberapa helai rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian air yang dibawakan dicelupkan beberapa helai rambut tersebut. Habis dicelupkan dan didoakan, disuruh minum. Yang sakit hilang penyakitnya. Coba rambut siapa yang bisa kayak begitu? Kalau rambut orang biasa, dicelupin orang yang minum jadi apa? Rambutnya saja tidak ada yang bisa menandingi. Belum lagi kalau kita ngomong sendal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad tidak melepas sendalnya. Sendalnya saja terbawa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu bagian yang menjadi bagian, bukan satu-satunya. Bagian dari banyaknya keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Banyak kurangnya dari saya. Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.